Sekarang kita akan masuk pada halaman keempat yaitu Muqadimatu Syarhi ya. Muqadimah eh, syarah ya. Ini merupakan mukadimah dari penulis sendiri yaitu Syekh Abi Anas Malik bin Salim bin Matar. Dalam kita baca di buku cetakan yang ke-10 di halaman keempat Muqaddimatu Syarhi. Ya, di situ ada tanda bintang. Kita lihat di bagian catatan kakinya. Hadhihi muqaddimatu tab'atul jadidatu wa hiya tatadammana ma hutuhul muqaddimat ya as-sabiqah fak iktafaina biha ikhtisaran ya ini merupakan mukadimah cetakan yang baru dan mukadimah ini sudah mencakup ya dari mukadimah mukadimah yang sebelumnya maka kita cukupkan dengannya ringkasan ya kita lanjutkan alhamdulillahilladzi rafa'as sama rafa'as samaa bighairi amad. Ya, segala puji bagi Allah yang telah meninggikan langit ya tanpa penopang wa khafadhal arda wa qaddara fiha aqwataha linaf'il ibad. Dan yang merendahkan bumi dan ya menjadikannya mentakdirkannya di atas bumi tersebut makanan-makanan ya untuk bermanfaat bagi hamba-hambanya ya wasabbataha binasbir rawasi wal autadi dan dialah Allah yang menetapkan ya dan menaikkan gunung-gunung dan sebagai pasak ya wal autad itu pasak Wassalatu wassalamu ala afsahil fusaha dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ya kepada ya sebaik-baik atau sefasih-fasih orang yang berkata ya afsahil fusaha itu Nabi Muhammad yang paling fasih bahasanya Wasayidil bulagai dan pemimpin ya orang-orang yang menyampaikan Nabi na Muhammadin Nabi kita yaitu Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-atqiyai dan atas keluarganya dan sahabatnya yang bertakwa. فكان أما بعد فكان الأعراب في الجاهلية وصدر الإسلام يتكلمون باللغة العربية الفصحى ya di bangsa Arab ya di zaman jahiliyah dan permulaan Islam itu saling berbicara dengan bahasa Arab fusha ya yang fasih ala sadiyati ala sadiyatihim allati fatarahumullahu 'alaiha ya atas ya watak asli mereka yang Allah fitrahkan kepada mereka hatta azharallahu al-islam ala sairil adyani ya sampai ya Allah menampakkan Islam ke negeri-negeri atau ke belahan ya negeri-negeri lain atau sairil adyan itu uh, bentang uh, wilayah-wilayah agama lain ya atau Allah menampakkan Islam ya atas ya seluruh seluruh seluruh agama ya di belahan uh, dunia yang lain fadakhala fihi nasu afwajan dan mereka masuk ya manusia masuk ke dalam Islam afwajan ya berbondong-bondong wa akbalu ilaihi arsalan dan mereka ya datang ya untuk menerima risalah wajtama'at fihi alsinatul mutafarriqatu dan banyak ya banyak ucapan-ucapan atau lisan-lisan ya berkumpul ya dari eh, lisan-lisan uh, atau bahasa-bahasa yang berbeda ya wal wal lughatul mukhtalifah ya bahasa-bahasa yang saling berbeda-beda فخشي العلماء من ضياء اللغة العربية لغة القرآن والحديث ya maka ya kemudian para ulama itu takut ya dari tersia-sianya bahasa Arab yaitu bahasa Al-Qur'an dan hadis ya karena banyak ya ya orang yang masuk ke Islam dan di sana mungkin ada orang Persia, orang-orang selain non Arab dan bercampurlah ya lisan-lisan mereka atau bahasa-bahasa mereka dengan bahasa Arab. Maka para ulama saat itu takut ya akan hilang atau uh, tersia-sianya bahasa Arab ya bisa hilang atau bisa be berubah. Wadawwanul lughata fi ma'ajimi ووضعوا لها أصولا وقواعد تحفظها من الخطأ وتعصم المتكلمين بها من الزلال dan para ulama yang mencatat atau merekam ya bahasa di dalam kamus-kamus bahasa Arab dan para ulama meletakkan sebuah usul atau pokok bagi bahasa Arab dan kaidah kaidah yang menjaga bahasa Arab dari kesalahan ya, dan menjaga orang yang berbicara bahasa Arab dari ketergelinciran secara bahasa. Wa hammu hadhihi usuli ilmu nahwi dan yang terpenting dari usul ini atau pokok ini adalah ilmu nahwu ya ilmu nahwu Bada'anahu yahbu walidan kama yabda'u kullu ilmin qalilal abwabi mutanathira fusuli waqil dan nahwu itu mulai ya dan nahwu itu bermula seperti ya anak kecil ya kama yabda'u kullu ilmin qalilal abwabi dan mulai dari uh, dan setiap ilmu yang mulai dari sedikit-sedikit bab mutanatsir fusulin dan akhirnya bertebaran eh, bab-bab uh, tentang ilmu nahu tersebut. Wakila dan dikatakan inna awwala man wada'al libnata al-ula fi sarhihi Abul Aswadi Dualiyu ya. Dan awal mulanya ya Eh, seorang yang meletakkan sebuah pondasi yang pertama dalam bangunan dalam bangunan maksudnya dalam uh, orang yang pertama yang meletakkan atau menginisiasi uh, ilmu nahwu ya adalah Abul Aswad Ad-Duali ya. Abul Aswadi ad duali Kita lihat catatan kakinya ya di cetakan yang 10 ini Abul Aswad Ad-Duwali ya adalah Qadiyul Basrati Tabi'i Jalilin ya dia adalah qadi di Basrah seorang tabi'i tabi'in yang mulia ya qala Zahabi Zahabi berkata Imam Az-Zahabi berkata ismuhu zalim zalim bani Amr ala al-ashhar ala al-ashhar والصحيح أنه توفى سنة تسعون وستين للهجرة ينظر سير أعلام النبلاء Ya Imam Az-Zahabi berkata bahwa namanya adalah Zalim bin Amr yang paling masyhur dan yang benar ya dia uh, beliau wafat di tahun 69 Hijriah. bisa dilihat di kitab Syiar wa Alamin Nubala. Kita lanjut uh, kalimat yang mukadimah yang selanjutnya bi amri aliin ibni abi talibin ya jadi yang menaruh batu pertama ya dalam bangunan uh, ilmu nahwu adalah abul aswad bi amri ali bin abi talib ya kan atas perintah dari Abu Talib. Ya kalau dicetakan yang lain ada catatan kaki uh, yang lebih lengkap ya yaitu ikhtilafar ruwatu fi awalin min man wudi'a ilmun nahwi wal mashhuru annahu abul Aswadid Dauli ya ya sebenarnya ikhtilaf ya riwayat dari siapa yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu dan yang masyhur adalah Abul Aswad ad-duali wa fi sababi tasmiyatihi nahwan ya dan dikatakan sebab mengapa diberi nama nahwu itu karena in aliyan radhiyallahu anhu qala li abil aswad ya karena oh itu waktu itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an berkata kepada Abul Aswad seperti ini unhu hadzan nah Unhu hadzan nahwa ya Abal Aswad. Ya ikutilah jalan ini ya Abu Abul Aswad. Ya. Jadi uh, Ali radhiyallahu an itu berkata kepada Abul Aswad, "Unhu hadzan nahwa." katanya, "Ikutilah jalan ini." Maka fas uh, fasam fasumiyan nahwan tabarukan bilafzihi maka dinamakan nahwu ya sebagai bentuk hmm, tabaruk ya mencari berkah dari lafaz Ali bin Abi Thalib. Namun wahada lam yusbit, namun perkara ini tidak uh, disyariatkan ya. Watabaruku wataba uh, e, watabaruku dan tabaruk bilafzihi ghairi masyru' dan tabaruk dengan lafaz Ali ya lafaz penamaan mengapa diberi nama nahwu itu tidak disyariatkan ya qala ibnul faras ya sumian nahul kalama ya ibnu faras berkata nahwu juga dinamakan sebagai al kalam atau al kalam li'annahu yaqsidu usul al eh, li'annahu yaqsidu usulul kalami ya, karena ilmu nahwu itu ya ber, eh, bermaksud atau membahas tentang usul kalimat fayatakallamu ala hasabi makan al-arab makan al-arabu tatakallamu bihi ya ah mu'jam muk, uh, dapat dilihat di mu'jam maqais ya bahwa Uh, fayatakallamu ala hasabi makan al-arabi tatakallamu bihi ya karena ya mereka atau orang-orang Arab itu berbicara ya dengan e, bahasa Arab yang disusun usul-usulnya atau pokok-pokoknya maka diberi nama nahwu. Itu catatan lain dari cetakan yang e, bukan cetakan yang 10 ya. Sebagaimana Anda share PDF-nya itu ada catatan kakinya yang anda bacakan tadi. Kita lanjut di buku cetakan ke-10. Ila anistadda sa'iduhu fa akhadha yanmu syai'an fa syai'an hatta wasala ilaina muktamilas sarhi fi kitabi Shibawaih. Ya. Ya bermula dari Abul Aswad tadi yang meletakkan pokok pertama ila anistadda sa'iduhu dan hingga atau sampai ke ya saiduhu ya banyak para ulama yang juga ikut berkontribusi ya untuk memperkuat usul nahwu dan akhirnya nahwu itu tumbuh ya syai'an fa sedikit demi sedikit hatta wasala ilaina muktamila sarhi fi kitab ya sampai ya tiba pada kita sekarang itu secara lengkap ya pokok-pokok ilmu nahwi ilmu ilmu nahwu di dalam kitab Sibawe. Siapa itu Sibawe? Kita lihat di catatan kaki. Sibawe qala anhu Zahabi, ya Zahabi, Imam zahabi berkata tentang dirinya, tentang Sibawe yaitu imam Nahwi, dia adalah Imam Nahwu hujatul Arab ya adalah argumen, argumentasi Arab ya bahasa Arab Lalu di sini namanya adalah Abu Bashar Amr ibn Utsman ibn Qanbir Al-Farisi Thumma Al-Basri ya, Namanya adalah Abu Bashar Amr bin Utsman bin Qanbir Al-Farasi ya di Persia sumal Basri dan di Basrah wa qatalabal fiqha wal haditha muddatun dan beliau itu menuntut ilmu fikih dan hadis summa akbala ala al-arabiyah dan kemudian kembali ke Arab fabara'a wasada al asri dan beliau menjadi masyhur atau uh, ahli ya dan menguasai pada zamannya. Wa alafa fiha kitabahul kabira dan Abul Aswad ya menulis ya banyak menulis di periode di zaman itu ya kitab-kitab yang besar ya istamala ala Hamid bin Salamah Salamah wa akhadha an-nahwa an Isa bin Umar wa Yunus bin Habib wal Khalil dan dia ya belajar ya, kepada Hamid bin Salamah dan mengambil nahwu dari Isa bin Umar dan Yunus bin Habib dan Khalil ya Tuwafa sanatan thamanina wa mi'atun ba'dal hijrati dan meninggal di tahun 1180 Hijriah. Bisa dilihat di Syiaru Alamun Nubala. Kita lanjut, walaqad tamadal ulama'ul aqdamun fima jama'uhu minal masailin nahwiyah wa sarfiyati ala ma jumi'a min ulumil lughatil min ulumil lughati wal adabi. Dan para ulama mengikut para ulama yang dulu atau senior mengikuti Eh, metode seperti ini di dalam mengumpulkan masalah-masalah nahu dan sorof ya dengan apa-apa yang e, mereka kumpulkan dari ilmu-ilmu lughah bahasa dan il adab tilkal ulum allati kana min ahammi masadiriha dan ilmu-ilmu itu ya merupakan atau merupakan referensi-referensi terpenting seperti Al-Qur'anil Karim, Al-Qur'an wal hadisun nabawi dan hadis-hadis nabawi wa si'rul arabiyyu al-mawthuqu bisihatihi wa arabiyyati qailihi dan syair-syair Arab yang terpercaya dan uh, yang uh, yang asli ya dari perkataan-perkataan orang Arab. كما اعتمدوا على مشافهة العرب والرحلة إليهم حيث يقيمون في بواديهم النائية ya sebagaimana mereka yang mengikuti ya dalam mengumpulkan perkara-perkara penting ya nahwu ya dari ya lisan-lisan Arab dan uh, dimanapun mereka berada ya baik di pedalaman terpencil ya. Jadi sumber-sumber bahasa Arab yang asli itu dikumpulkan oleh para ulama setelahnya. Ya, sampai yuqimuna fi bawadihi munnayah. Ya, sampai ya hal-hal atau sumber-sumber yang diambil dari pedalaman-pedalaman yang terpencil. Ini di, di, bisa dibaca di dia usalak ya dia ussalaki. Kita lanjut laqad ihtamma ulama'una bi'ulumil arabiyyati ihtimaman laysa lahu nadhir. laysa lahu nadhirun. Dan para ulama kita itu sangat memperhatikan ya ilmu-ilmu bahasa Arab dengan sebenar-benarnya perhatian dan tidak ada yang sepertinya. Hatta kila sampai dikatakan innahu lam talqa lughatun kama laqiyatil lughatul arabiyyah min al-hifdhi wal inayati wal ihtimami. Ya tidak uh, tidak ada bahasa seperti bahasa Arab ya dalam penjagaannya dan dalam perlindungannya dan dalam uh, perhatian yang besar ya saking bahasa Arab itu dijaga oleh para ulama. Ya tidak ada bahasa yang semisalnya. Wa fi waqtil hadiri yuhawilu a'da'ul islami ib'adal muslimina an lugatihim. Dan di zaman ini ya para musuh-musuh Islam itu mencoba menjauhkan kaum muslimin dari bahasa mereka imma bitaklili min sya'niha wa ahamiyatiha ya bisa dengan mengecilkan atau uh, meremehkan dalam urusan-urusannya atau uh, urgensi pentingnya bahasa Arab wa imma biwasfiha bi annaha qawaidu muaqqadatun atau musuh-musuh Islam itu berusaha mensifati bahwasannya kaidah-kaidah bahasa Arab itu sulit, erumit, eh, batun dan sulit. Bainama tarahum yusajji'una ala ta'allumi lughatil kuffari wa ta'allumi qawa'idiha. Sementara orang-orang ya di antara mereka itu memberi motivasi untuk belajar bahasa orang-orang kufar dan mempelajari kaidah-kaidahnya. Ya, di sisi lain umat e, musuh-musuh Islam itu menjauhkan kaum muslimin dari bahasa Arab dan mereka mempromosikan bahasa bahasa orang kufar. Yaitu bisa dilihat di kitab al muammar Al-Mu'am Al-Mu'amaratul Gharbiyyati 'ala al-Lughatil Arabiyyah li Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Ya. Qala Syekhuna Muqbilun rahimahullahu taala berkata Syekh kami Muqbil semoga Allah merahmati beliau Ilmu nahwi minal ulumil islamiyatil muhimmati Ilmu nahwu adalah ya di antara ilmu-ilmu Islam yang sangat penting allati yajibu 'alal muslimina an yu'tuha ihtimaman yang wajib atas setiap ya muslim itu untuk memberikan perhatian yang sangat besar. Id a'daul islami yunaf yunaffirunal muslimin an lughati Ya ketika musuh-musuh Islam itu mengasingkan bahas, uh, kaum muslimin dari bahasa agama mereka wa yashghalunahum bima laisa min daruriyat dinihim wallahu wallahul musta'an dan ya mereka musuh-musuh Islam itu menyibukkan ya kaum muslimin ya dengan dengan apa-apa yang tidak penting bagi agama mereka. Ya Allah musta'an dan Allah tempat kita memohon pertolongan. Ini bisa dilihat di Irsyadu Zawil Fat Fatwan ya. Halaman 65 sampai 66. 6 kita bagi dua audionya sebelum kita melanjutkan mukadimah syarah.